Yang mengejarkannya adalah mudhaf yaitu hulam. Sehingga kalau ditanya apa amil yang beramal mengejarkan Zaidin, maka jawabannya adalah mudhaf. Lafat hulam. Qala wa huwa ala kismaini. Dan isim yang dijar dengan sebab idhafah itu ada dua macam. Ma yuqaddaru billam. Yang pertama yang ditakdirkan adanya lam padanya, adanya lamul jar padanya. Wa ma yuqaddaru bimin. Dan yang kedua yang ditakdirkan atau diniatkan ada huruf min padanya. Qala ladzi yuqaddaru bil lam. Adapun yang di maka yang ditakdirkan atau diniatkan ada lam jar padanya nah, contohnya hulamu Zaidin, hulamu Zaidin, budaknya Zaid. Di sini di, ditakdirkan ada lam pada susunan kalam ini. Takdirnya adalah gulamun li Zaidin. Ada lam yang masuk ke Zaid. Nah, itu takdirnya ketika diniatkan. Budak milik Zaid. Ada lamul jer yang bermakna kepemilikan. Walladhi yuqaddaru bimin Adapun yang ditakdirkan atau diniatkan min padanya nahu contohnya saubu khazin. Baju dari sutra. Ya, ditakdirkan ada ada min pada susunan mudhaf mudhaf ilai ini. Takdirnya adalah saubun min khazin. Baju dari sutra. Nah, ada niatan, ada diniatkan, ada min pada pada susunan mudhaf mudhaf ilai ini. Wa babu sajin. Pintu dari kayu, kayu sajin. Nah, sajin ini nama sebuah pohon. Takdirnya apa? Babun min sajin, pintu dari kayu. Wa khatamu hadidin, cincin dari besi. Ya, susunan mudhaf mudhaf ilaih ini khatamu hadidin ditakdirkan min padanya. Takdirnya apa? Khatamun min hadidin. Cincin dari besi. Qala syarih berkata syarah i'lam anna al-idhafata ala ma'na lam ala qismain. Ketahuilah bahwasanya idhafah idhafah dengan makna lam ada dua macam. Qismun takunu lamu fihi lil milki. Macam yang pertama lam padanya bermakna kepemilikan. Lamul jar yang ditakdirkan pada susunan mudhaf mudhaf ilai tersebut memiliki makna kepemilikan. Nahu contohnya ghulamu Zaidin. Budaknya milik Zaid. Ya ditakdirkan lam yang bermakna kepemilikan. Wa malu amrin. Harta milik Amr. watakdir takdir ghulamun li Zaidin wa malun li Amrin. Takdirnya adalah ghulamun li Zaidin. Budak milik Zaid wa malun li Amrin. Dan harta milik Amr. Ada lam padanya. Fallamu fi hadaini wa nahwihima lil milki. Maka lam pada dua contoh ini dan yang semisalnya memiliki makna kepemilikan. 6. Yang masuk kepada mudhaf ilaihnya li Zaidin dan, dan li Amrin. Itu lamul milk. Fa innal ghulama milku Zaidin. Dikarenakan budak itu milik Zaid. Wal malu milku Amrin dan harta itu miliknya Amr. Wa qismun takunul lamu fihi lil istihqaq. Dan macam yang kedua lam yang bermakna al istihqaq. Bermakna al istihqaq berhak. Atau istilah lain al ikhtisas, lamul ikhtisas. Lam yang bermakna pengkhususan. nah contohnya babud dari babud dari pintu rumah wasarjul farasi pelana kuda susunan mudhaf mudhaf ilaih babu mudhaf ad-dari mudhafun ilaih sarju mudhaf al-farasi mudhafun ilaih al-faras dan ad-dari dijar dengan sebab idhafah yang mengejarkannya adalah mudhaf wa takdir babun lid-dar wa sarjun lil farasi takdirnya adalah babun lid-dar pintu khusus untuk rumah wasarjun lil farasi dan pelana khusus untuk kuda. Nah, lam di sini bukan bermakna kepemilikan, tapi bermakna pengkhususan atau bermakna berhak. Ya, pintu itu berhak untuk nah di, untuk untuk untuk rumah dan pelana tersebut ya berhak untuk untuk kuda Qala fallamu fi hadaini wa nahwihima lil istihqaq. Maka lam pada dua contoh ini dan yang semisalnya itu bermakna al istihqaq atau istilah lain al ikhtisas pengkhususan atau berhak. Li'anna ad-dara la tamlik dikarenakan rumah tidak tidak bisa memiliki. Lakinnaha tastahiqqu yakuna laha babun. Namun rumah berhak untuk mendapat untuk memiliki pintu ya berhak untuk mendapatkan pintu wal farasu aidan yastahiqqu ayyakuna lahu sarjun demikian pula kuda berhak untuk mendapatkan pelana Nah, ini terkait dengan makna lam. Makna lam yang ditakdirkan pada susunan mudhaf mudhaf ilaih. Terkadang bermakna kepemilikan, terkadang bermakna al-istihqaq. Qala wa amma alladhi yuqaddaru bimin. Kemudian ibu Najuru melanjutkan, adapun yang ditakdirkan dengan huruf jermin pada susunan mudhaf mudhaf ilaih. Fanahu contohnya babu sajin ya pintu dari kayu wa saubu dan baju dari sutra. Ai babun min sajin ya ditakdirkan min padanya. Pintu dari kayu sajin wa saubun min khazzin dan baju dari khaz ya bahan bahan kain, bahan baju. Wahwa ala kismain. Beliau mengatakan pensyarah Syekh Abu Zaid Al-Makudi rahimahullah wahwa ala kismain untuk susunan mudhaf mudhaf ilaih yang ditakdirkan min itu dibagi menjadi dua macam idhafatun naw'i ilal jinsi idhafatun naw'i ilal jinsi dimudafkannya nau' kepada jenis dimudafkannya nau' kepada jenis nah contohnya khatamu zahabin. Cincin emas. Khatam itu nau', zahabin itu jenis. Nau' itu lebih khusus daripada jenis, ya. Nah, nau' itu lebih lebih khusus daripada jenis wa idhafatul jinsi ilan naw'i dan di dimudhafkannya jenis kepada nau' dimudhafkannya jenis kepada nau' nahu contohnya hadidu khatamin hadidu khatamin besinya cincin ya besinya cincin hadidu itu jenis khatam itu nau' istilahnya khatam itu nau' hadid itu besi khatam itu cincin ya hadid itu isti, diistilahkan dengan jenis khatam itu diistilahkan dengan nau' qala wasaju naw'un min as-saj itu jenis dari pohon wal khazzu naw'un asyab al khaz itu jenis dari baju biasa dimanakan dengan sutra wa qad ikhtulifa fil khazzi dan diperselisihkan tentang makna al khaz faqila ma kana sadahu min harir. Maka ada yang mengatakan yang benangnya ya terbuat dari sutra. Wal luhmatu bil bil wabari au bil kattani au bil qutni. Nah, sehingga al khaz itu ya jenis dari baju. Nah, biasa dimanakan dengan sutra. Qala sahibu khulasatul muhkam berkata pemilik khulasatul muhkam wa huwa arabiyyun sharih. Ya, al-khaz itu kalimat Arab yang sharih, yang tegas. Dia merupakan kalimat Arab. Bukan bukan kalimat non Arab yang kemudian diarabkan, bukan. Tapi betul-betul asli kalimat Arab. Wa dzakara Abu Mansur Al-Jawaliqi fi kitabil mu'arrab minal kalamil ajami dan disebutkan oleh Abu Mansur Al-Jawaliqi dalam kitabnya Al-Mu'arrab min al-Kalam al-Ajami an Abi Hilal dari Abu Hilal yani Abu Hilal al-Askari annahu dzakara an ba'd al-lughawiyyin bahwasanya beliau Abu Hilal al-Askari menyebutkan dari sebagian ahli bahasa Arab annahu farisiyun mu'arrab bahwasanya al-Khaz itu merupakan bahasa Persia pada awalnya. Yang kemudian mu'arrab, yang kemudian nam diarabkan. Di asalnya bahasa asing, bahasa non Arab yang kemudian diarabkan sehingga menjadi bahasa Arab. Taib. Tamma syarhu al-mubarak bihamdillah. Dengan demikian sempurna ya pembacaan syarah yang diberkahi ini bihamdillahi taala wallahu taala alam bisawab mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab ini bermanfaat wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in